بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para ikhwan, para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam majlis ilmiah ini Dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jalla wa'ala Semoga senantiasa memberikan kepada kita bimbingan Untuk istiqamah Menuntut ilmu yang bermanfaat Dan mengamalkan dalam bentuk amalan yang saleh kajian kita insyaallah taala kajian kasih syubhat dan kelihatannya inilah kajian terakhir dari kitab ini semoga Allah Subhanahu taala memudahkan bagi kita untuk memahaminya untuk mendakwakannya menepis syubhat ahlul batil ahlul syirik yang tergelincir dalam kesyirikannya. Para ikhwan yang hadirin serta para pendengar yang radio radio yang FM yang dimiliki Allah Subhanahu taala berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala walahum syubhatun ukhra wa hiya qissatu Ibrahim alaihi salam lama ulqiya fin nar اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala mereka maksudnya ahlu syubhat ahlu batil memiliki syubhat lain yang mereka jadikan sebagai pegangan mereka. Satu hal yang kita harus pahami bahwasanya ahlus syubhat senantiasa berupaya mencari-cari dalil untuk mengkuatkan kebatilan mereka. Sebagai landasan dalam itikad mereka, amalan mereka karena mereka tidak akan dapat diterima umat tanpa dalil. Mereka akan paksakan yang bukan menjadi dalil bagi mereka, mereka paksakan sebagai dalil bagi mereka. Apa yang mereka ambil daripada Quran, daripada sunnah, maka Al-Quran seluruhnya adalah kalamullah ta'ala. Tetapi tidak semua ayat Al-Quran Al-Karim itu dapat dipaksakan sebagai dalil. Demikian juga sunnah-sunnah yang sahihah. Jika kita cermati setiap kelompok dalam Islam yang masih dalam lingkup Islam yang tersesat, semisal Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, semuanya mereka itu berupaya mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan mereka. Dan kebanyakan setelah kita cermati, mereka tersesat karena mereka berpegang dengan sebagian ayat, meninggalkan ayat lainnya. Berpegang dengan sebagian hadis, meninggalkan sebagian hadis lainnya. Orang-orang Jabariyah tersesat karena mengambil sebagian ayat dari Al-Quran Al-Karim yang menguatkan paham mereka Contohnya ayat yang berbunyi Allah khalaqakum wa ta'malun dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Ini mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya manusia tidak sama sekali memiliki daya upaya. Semua yang diperbuat manusia adalah perbuatan Allah. Manusia tidak memiliki arti, tidak memiliki upaya dan ikhtiar, manusia terpaksa. Qadariyah mengambil sebagian dalil lainnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kufur. Kata mereka ini menunjukkan kafir iman itu ikhtiar, itu adalah merupakan kekuasaan hamba tidak ada campur tangan Allah. Tidak ada kehendak Allah di sana. Allah tidak berkehendak menjadikan seorang menjadi mukmin ataupun kafir, tapi hamba yang berkehendak. Batil. Semuanya berupaya mengambil dalil, tetapi wajhul istidlal, cara pengambilan dalilnya dipaksakan. Sekarang kita membahas tentang kelompok yang tersesat ahlus syubuhat, ahlus syirik, penyembah kubur dan sejenisnya, semisalnya. Mereka punya syubhat yang banyak sekali. Kita telah jelaskan dari awal pelajaran dan hingga akhir. Banyak syubhat mereka. Mereka menyebutkan syubhat mereka kisah Ibrahim alaihissalam. Lamma ulqiya finnar, tatkala Ibrahim dicampakkan ke dalam api, dicampakkan dari tempat yang jauh karena besarnya kobaran api, mereka kumpulkan kayu bakar dari seluruh penjuru, mereka hidupkan Nabi, mereka nyalakan, mereka enggak berani dekat. Dicampakkan Ibrahim dengan alat pelempar menjanik. Ketika di tengah-tengah udara, i'taradalahu Jibril, maka datang kepadanya Jibril menawarkan filhawa di udara. Faqala alaka hajah Berkata Jibril, apakah engkau butuh kepadaku, butuh bantuanku? Apakah engkau memiliki hajat terhadapku? Faqala Ibrahimu, maka berkata Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepadamu, aku tidak butuh bantuan. Faqalu, maka mereka berkata, ahlul batil, ahlul syubhat berkata, falau kanat al-istighatsatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha 'ala Ibrahim. Kalaulah yang namanya beristighatsah kepada Jibril itu dihukumi syirik, tidak akan mungkin ditawarkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Kata mereka, ini dalil menunjukkan bahwa kita boleh beristighatsah kepada makhluk. Boleh kita dalam kondisi terjepit meminta bantuan. Namanya bahasa Arabnya beristighatsah. Dibolehkan beristighatsah kepada makhluk. Buktinya Jibril menawarkan bantuannya kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jangan disalahkan kami ketika kami beristighatsah kepada wali fulan di kuburannya, kepada wali alan di makamnya, jangan disalahkan karena kami punya hujah kisah Ibrahim alaihissalam. Jibril menawarkan kepadanya bantuan. Kalaulah beristighatsah meminta bantuan kepada makhluk itu dilarang, tidak akan mungkin Jibril tawarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak akan mungkin Jibril tawarkan kepada Ibrahim alaihissalam bantuannya. Fala jawab. Maka jawabannya anna hadha min jinsil hayatil ula. Jawaban ini sama dengan jawaban yang lalu-lalu yang sebelumnya. Yang telah kita bahas, fa inna Jibril 'arada 'alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru 'alaihi. Sesungguhnya Jibril menawarkan kepada Ibrahim perbuatan yang memang dia mampu melakukannya. Fa'innahu kama qala Allah Ta'ala fi syadidul quwa. Karena Jibril sebagaimana Allah sebutkan tentang Jibril, syadidul quwa, memiliki kekuatan yang bersangatan. Jibril AS mengangkat negeri kaum Lut. Negeri kaum Lut diangkat ke langit kemudian dibanting ke bawah dalam keadaan terbalik. Jibril mampu فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض، al Kalaulah Allah izinkan Jibril untuk mengangkat menyampakkan api Ibrahim dan tempat sekelilingnya, bumi sekitarnya, wal jibala. Bahkan kalau Allah berikan eh, eh, yakni Jibril izin untuk mengangkat mencabut gunung dari akarnya, wa yulqiha fil masyriqi awil maghribi la fa'al kemudian dicampakkan Jibril di negeri timur ataupun barat, pasti akan dia perbuat. Walau amarahu an yadha Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Kalaulah Allah perintahkan Jibril untuk menyelamatkan Ibrahim mengangkatnya diletakkan di tempat yang jauh dari kaumnya dari api, niscaya akan mampu dia perbuat. Walau amarahu an yarfa'ahu ila samai la fa'al. Kalau saja Allah Ta'ala perintahkan ya Jibril alaihissalam mengangkat Ibrahim ke langit akan dia perbuat. Sebagaimana Jibril mengangkat Isa bin Maryam ke langit. Intinya Jibril alaihissalam tawarkan kepada Ibrahim sesuatu pekerjaan, perbuatan yang memang dia mampu melakukannya. Dan itu telah kita bahas. Yang kita larang beristighatha kepada makhluk dalam perkara makhluk tidak mampu melakukannya. Lihatlah kisah Musa alaihissalam ketika datang Bani Israel beristighatsah kepada Musa. Musa mampu ditumbangkan lawan daripada pemuda Bani Israel tersebut. Pembahasan kita ini adalah yang dilarang beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka tidak mampu melakukannya. Contohnya beristighatsah kepada orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza mata ibnu adam qata amalu terputuslah semua amalannya semua illa min salat kecuali tiga tiga perkara ini pun yang mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia upaya mereka usaha mereka ya di antaranya kata Rasulullah SAW menjelaskan tiga perkara tersebut sedekah jariyah sedekah yang mengalir pahalanya terus terus menerus setelah dia meninggal. Ini upaya dia yang diperbuat di dunia. Ketika dia meninggal, tanah yang dia wakafkan terus menerus dipakai, digunakan, maka mengalir pahalanya kepadanya. Atau ilmu yuntafa'u atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan mengalir pahalanya kepadanya setiap orang melaksanakan amalan tersebut. Awal dan salih nad'ulah atau anak saleh yang berdoa untuknya. Karena anak itu adalah merupakan bagian daripada upaya dia di dunia, menyekolahkannya, mendidiknya dan seterusnya. Selain ini tidak ada yang berguna. Maka Allah katakan, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan sungguhnya manusia tidaklah memperoleh kecuali apa-apa yang dia perbuat. Itu kapan? Ketika hidup di dunia. Ketika telah meninggal terputus semua amalannya. Tidak mampu dia beramal untuk dirinya, apalagi beramal untuk orang lain. Subhanallah, apalagi permintaan-permintaan yang memang mutlak sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, wahai wali fulan, sempit sekali hidupku ini. Aku berdoa kepada memudahkan rezeki kami. Syirik, kufurun, akbar, mukhrijun minal millah. Jangankan kepada orang yang telah meninggal, kepada orang yang telah hidup pun wahai wali fulan, wahai syekh fulan, wahai tuan guru, mudahkan rezekiku. Salah alamat. Allah Ar-Razzaq. Tidak ada makhluk yang memberikan rezeki apalagi setelah apalagi setelah makhluk telah meninggal. Jadi Jibril alaihissalam kalau sudah Jibril menawarkan perkara ini kepada Ibrahim adalah perkara yang memang mampu dia kerjakan, dibolehkan. Antum la qaddarallah didatangi maling atau perampok waliyadu billah la qaddarallah kemudian kita berteriak minta tolong beristighatsah kepada tetangga sekitarnya boleh boleh mereka mampu ya. antum tenggelam mandi di sungai enggak mampu berenang minta tolong beristighatsah kepada orang yang pandai berenang menyelamatkan boleh boleh Itu perkara yang mampu. Yang kita bahas haramnya beristighatsah dengan makhluk dalam perkara yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, "Wa hadha karajulin ghaniyyin lahu malun katsir, yara rajulan muhtajan فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون Perumpamaan Ibrahim alaihissalam yang ditawarkan Jibril kepadanya bantuan sama dengan perumpamaan seorang laki-laki. Kaya, memiliki harta yang banyak. dia melihat ada seseorang yang butuh bantuan. Kemudian dia tawarkan kepada orang tersebut agar orang tersebut menerima bantuan dia untuk meminjamkan uang. Atau bahkan dia tawarkan bantuan sebagai bentuk hibah kepada orang tersebut agar dia dapat tunaikan hajatnya, membantu kehidupannya, kebutuhannya. Fayak badarikar rojul. Namun laki-laki tersebut enggan menerima bantuannya dia tidak mau menerima bantuannya. Karena dia lebih memilih sabar terhadap ketentuan Allah SWT. Sampai Allah SWT berikan kepadanya rezeki dari arah tidak seorang pun makhluk memiliki keutamaan, kelebihan atasnya dengan membantunya. Dia tidak ingin ada makhluk yang memberikan kepadanya bantuan. Dia ingin dari Allah SWT langsung. Dia sabar, dia tidak menerima. Maka ini dibolehkan. Ibrahim alaihissalam tidak menerima bantuan Jibril karena dia yakni yang dia butuhkan adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril tawarkan apa yang kau butuh kepada aku bantuan kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kepadamu tidak. Wa amma ila rabbika fana'am, adapun kepada Rabbmu ya. Dia katakan hasbiyallah Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong sesungguhnya dialah sebaik-baik penolong. Kata Rasulullah, kata-kata ini adalah kata-kata yang dikatakan Ibrahim alaihissalam kalau dicampakkan ke dalam api. Ibrahim alaihissalam sabar dengan ketentuan Allah. Dia lebih memilih bantuan Allah SWT daripada bantuan Jibril alaihissalam. Makhluk. Yang sebenarnya Ibrahim boleh menerima bantuannya. Sama dengan seorang, hidupnya susah. Datang seorang yang kaya, melihat dia susah, dia katakan, wahai fulan ini aku berikan kepadamu, silahkan. Gunakan untuk kepentinganmu. Dia katakan tidak. Terima kasih jazakallah khairan. Semoga Allah menambah bagimu hartamu, menambah keberkahan. Tapi saya tidak menerima bantuanmu karena saya hanya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui makhluknya. Saya ingin dengan kerja keras saya sendiri, ikhtiar saya sendiri semoga Allah berikan bantuan tidak dari salah seorang pun makhluk sehingga tidak ada seorang pun makhluk yang melebihi saya yakni maknanya memberikan kepada saya kenikmatan sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak ada seorang pun yang pernah memberikan kepada Abu Bakar Siddiq bantuan kelebihan keutamaan daripadanya tapi dia memberikan keutamaan kepada kaum muslimin Allahu akbar jadi Ibrahim alaihissalam tidak menerima bantuan Jibril karena dia bergantung dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala jadi ini boleh kan? Berkata Syekh Muhammad, "Fa'ina hadza min istighatsati al-ibadati wasyirki law kanu yafqahun?" Bagaimana hal ini dikait-kaitkan dengan istighatsah mereka? Cara mereka beristighatsah yang hukumnya syirik. Istighatsah yang bentuknya ibadah kepada makhluk dalam perkara mereka tidak mampu mengerjakannya kepada orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana mungkin dikaitkan perkara ini kisah ini dengan apa-apa yang mereka berbuat? Lau kanu yafqahun, andai kata mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang dapat berpikir dengannya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, "Wal nakhtim al-kalam insyaallah ta'ala bimas'alatin bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jidda." Dan kita akan tutup pembicaraan ini insyaallah ta'ala dengan permasalahan yang sangat besar sekali, penting sekali. Tafhamu mimma taqaddam bimas'alatin 'azimatin muhimatin jiddan tufhamu mimma taqaddam yang dapat dipahami daripada penjelasan-penjelasan yang lampau walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha tapi kita khususkan pembahasan ini karena begitu besarnya artinya walikathratil ghalati fiha karena banyaknya kerancuan dalam perkara ini kesalahpahaman manusia dalam perkara ini Fanaqulu maka kami katakan. Berkata Syekh Muhammad, kita akan tutup pembicaraan tentang kasbus syubhat ini dengan perkataan permasalahan yang penting sekali yang sangat besar sekali yang sebenarnya telah dapat dipahami dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tapi kita khususkan di sini kita ulangi kembali kita ulas kembali karena besarnya perkara ini karena banyaknya orang-orang yang keliru tergelincir dalam perkara ini fanaqulu maka kami katakan la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya tauhid harus diiringi dengan hati lisan ucapan dan amal Kata Syekh Muhammad, tidak ada persisian di kalangan ulama yang namanya tauhid harus dibaringin dengan tiga hal. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, diiringi dengan perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Itulah tauhid, itulah iman. Tidak ada persisian padanya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu muslima. Maka jika kurang satu daripada perkara ini, yang tiga ini, seseorang lelaki tidak akan dihukumi sebagai orang Islam. La ilaha illallah. Kata beliau, tauhid itu tiga perkara. Terdiri dari tiga perkara. Kalau anda kata kurang satu saja, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Berarti dia dihukumi kafir, musyrik, waliyadzubillah. Fa'in arafat tauhidah. Yang pertama, fa'in arafat tauhidah. Walam ya'mal bih, fahuwa kafirun mu'anidun ka Fir'aun wa iblis wa amsalihima. Yang pertama, barang siapa yang dia mengerti tauhid tentang keesaan Allah, tetapi dia tidak mengamalkan konsekuensi tauhid. Dia tahu tentang kekuasaan Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia tahu. Tapi dia tidak amalkan bahwa kafir. Maka orang ini dihukumi kafir. Mu'anid, penentang seperti Firaun, iblis dan semisalnya. Firaun itu kenal Allah. Dia tahu Musa adalah nabi, rasul, utusan Allah. Dia tahu kebenaran Musa alaihissalam. Dalam hatinya dia meyakini apa-apa yang dakwakan Musa alaihissalam. Berbagai macam ujian Allah timpakan kepada Firaun. Cobaan demi cobaan. Allah kirimkan kepada mereka tufan, angin topan. Allah kirimkan kepada mereka bencana berikutnya al jarat kutu di mana-mana. Belalang di mana-mana. Katak di mana-mana. Sampai-sampai berkata Firaun alaihi laknatullah kepada Musa, "Wahai Musa, orang rabbak, minta kepada Tuhanmu agar dia mengangkat semua musibah yang datang menimpa kami ini. Andai kata dia angkat semuanya musibah ini, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu. Walanursilanna ma'aka Bani Israel, kami akan kirim kepadamu Bani Israel, kami biarkan Bani Israel untuk kau pimpin." Sampai-sampai Allah katakan, "Wajahadu biha" wa yastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana dalam surah 6 ayat 14 Allah sebutkan tentang Firaun wa biha mereka mengingkarinya wastayqanatha anfusuhum padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya zulman wa uluwa mereka ingkari dengan lisan mereka dengan perbuatan mereka karena kezaliman dan karena kesombongan mereka fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana dampak perbuatan orang-orang yang merusak. Bahkan Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Wahai Fir'aun, dalam surah Al-Isra ayat 102 berkata Musa, Wahai Firaun, engkau telah benar-benar mengetahui bahwasanya tidaklah menurunkan perkara-perkara ini, musibah-musibah ini, tanda-tanda ini kecuali Rabbus samawat, Tuhan pemilik langit dan bumi, pemelihara langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, basair yang nyata sekali bagimu. Firaun mengetahui tauhid. Iblis mengetahui tauhid. Tapi Firaun tidak mengamalkan konsekuensi tauhid. Demikian juga iblis maka siapapun yang paham tentang tauhid tidak mengamalkannya, dia kafir. Abu Talib paham sekali tentang tauhid, kebenaran tauhid. Karena dia paham, dia enggan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Dia paham sekali. Maka barang siapa yang mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya maka dia kafir muanid seperti iblis dan Firaun dan semisalnya wahada yaghlitu fihi katsirun minan nas perkara ini banyak orang salah kaprah dalam memahaminya yaqulun hadha haqqun wa nahnu nafham hadha ونشهد أنه الحق ولكن لا نقرر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, banyak orang-orang yang keliru dalam perkara ini. Mereka berkata, "Hadza haqqun." Apa yang engkau sampaikan ini perkara yang hak. Yang engkau ucapkan itu perkara yang hak. Yang engkau dakwakan itu perkara yang hak. Kami tahu. Wa nahnu nafhamu hadha. Kami memahaminya. Wa nashhadu annahu hak. Kami bersaksi itulah yang benar. Walakin tetapi la naktiru an naf'alah. Kami tidak mampu mengamalkan yang kamu amalkan. Kami tidak mampu mengerjakan apa yang kau kerjakan. Kami tidak mampu mendakwakan apa yang kau dakwakan. Kami tidak mampu menahan resiko, menanggung resiko apa-apa yang menjadi sebab dakwamu ini perkataanmu ini wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum apalagi di negeri kami tidak ada yang boleh menyelisihi mereka yang menyelisihi mereka akan dimusuhi ditentang diusir dihinakan subhanallah wa ghairi dzalika min al adhar dan alasan-alasan lainnya. Ini kelompok manusia yang pertama. Dia tahu kebenaran tauhid. Subhanallah. Itu orang-orang yang mengerti tauhid. Tuan-tuan guru, kiai-kiai, sesepuh, syekh-syekh di kampung-kampung mereka tahu perkara tauhid. Dia tahu baca kitab, dia tahu baca Quran, dia paham, tapi dia lihat ahli zamannya, anak negerinya, orang di kampungnya. Kalaulah didakwakan ini akan menyelisihinya, memusuhinya, menentangnya. Akhirnya dia pun lebur dengan mereka waliyadzubillah. Dan menganggap ini perkara yang boleh saja. Menganggap ini perkara yang terdesak. Kita terpaksa. Kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu Demi Allah tidak. Mereka tidak punya uzur sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Kata Syekh Muhammad, "Walam yadhri al-miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa." Orang miskin ini, orang jahil ini, tidak tahu bahwasanya kebanyakan daripada para pemimpin-pemimpin kekufuran. Pemimpin-pemimpin orang kafir, mereka mengetahui kebenaran. Abu Jahal paham kebenaran, Abu Lahab paham tauhid, Abu Talib paham tauhid, Umayyah bin Khalaf tahu tauhid. Walam yatrukuh. Mereka mengetahui yang benar tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Tidaklah mereka tinggalkan perkara ini yang hak ini illa li syai'in minal adhar, kecuali karena ada uzur-uzur menurut mereka yang boleh, alasan-alasan menurut mereka yang membuat mereka tidak mau mendawakannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau menyampaikannya, kata mereka, kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena risikonya besar. Kalau kita katakan, hilang jabatan kita. Nggak ada lagi orang mau mendengar kajian kita. Nggak ada lagi orang yang mau mengundang undang kita. Fala haula wala quwata illa billah. Kita akan dimusuhi orang banyak. Kita akan diusir dari kampung kita ini, dari negeri kita ini. Kita punya waktu di hadapan Allah, kata mereka. Tidak tahu orang miskin ini, orang jahil ini, bosnya kebanyakan daripada aimmatul kufri. Para pemimpin-pemimpin kekufuran semisal Firaun, iblis, kedua-duanya dan sepertinya, yang sepertinya mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu hak, tidak mau mengamalkannya karena apa? Takut kepentingan-kepentingan mereka akan hilang, terluput. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah menyebutkan, "Ishtaru bi ayati Allahi qalila." mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang hina, harga yang murah. Mereka jual agama Allah untuk kepentingan dunia mereka, hawa nafsu mereka, harta mereka, jabatan mereka. Subhanallah. Orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini demi Allah, mereka sangat besar azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mereka mengetahui kebenaran. Apalagi bahkan ketika mereka menjadi orang-orang yang menyesatkan umat. Mengajak umat kepada kesyirikan. Di hati kecilnya dia tahu ini kesyirikan. Tapi karena kepentingan dunia, jabatan, harta dan seterusnya. Dia rela korbankan umat. Bahkan dia bela kesyirikan. Dia bela ahli syirik. Dia datangkan subhat. Dia datangkan hujah-hujah. Mengkuatkan kebatilannya waliyadzubillah dan alasan-alasan lainnya dan ayat-ayat lainnya sebagaimana Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengetahui dia yakni mereka mengetahui Rasulullah mengetahui kebenaran yang dibawa Rasulullah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengenal Nabi lebih mengenal Nabi daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Mereka baca dalam Taurat, mereka baca dalam Injil, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka dapat di dalam Taurat dan Injil. Orang Yahudi tahu kebenaran, orang Nasrani tahu kebenaran. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang dibawa. Bahkan kata Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini manusia yang pertama, kelompok yang pertama. yakni orang-orang yang mengenal tauhid tapi tidak mengamalkannya. Karena berbagai macam bentuk alasan-alasan yang dianggap mereka ber, yang dianggap mereka dapat dijadikan sebagai alasan dan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار yang kedua jikalah seorang mengamalkan tauhid tetapi secara zahir saja mengamalkan amalan-amalan tauhid secara zahir. Dia salat, dia membayar zakat, dia pergi haji, dia berpuasa dengan kaum muslimin. Dia ke masjid wa la yafhamu, tapi dia tidak pernah tahu tentang tauhid. Wala ya'taqiduh, tidak pernah meyakini tentang tauhid. lebih dengan hatinya dia nggak yakin. Tapi karena orang buat, dia buat. Kalau anda kata dia tidak buat, akan banyak masalah. Orang sholat, dia sholat. Orang puasa, dia puasa. Orang haji, dia haji. Tapi nggak tahu apa tauhid. Bahkan tidak pernah dalam artinya meyakini tentang tauhid. Maka orang ini munafik. Dihukumi munafik. Dan munafik ini lebih kejam, lebih jelek, lebih jahat daripada orang kafir yang murni. Karena itulah Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang munafik di tempat terendah dalam neraka, di kerak kerak neraka waliyadzubillah. Ini jenis manusia yang kedua. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan bagian dari tauhid. Salat, puasa, zakat, haji tetapi tidak meyakininya dalam hatinya. Mereka mengatakan kami kaum muslimin, kami muslim sebagaimana kalian. Dalam hati mereka tidak meyakini Islam. Orang seperti ini dihukumi munafik dan mereka kafir. Mereka lebih kejam, lebih jahat daripada orang-orang musyrikin karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka membuat kacau balau kaum kaum, muslimin. Mereka mengadu domba kaum muslimin. Ini jenis manusia yang kedua. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, "Wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun masalah ini adalah merupakan masalah yang sangat besar. Panjang pembahasannya. Tabayyan lak idza ta'ammaltaha fi al-sinatin nas. Jika uh, akan jelas bagimu jika kau perhatikan hal ini dalam realita kehidupanmu sehari-hari. Senantiasa diucapkan oleh bibir dan lidah-lidah manusia. Kata beliau, Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amal bih. Engkau melihat ada orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dai, alim, dia tahu kebenaran, dia mampu membaca Al-Qur'an, memahami al Qur'an, mampu memahami literatur Arab, membaca kitab para ulama, dia tahu. Wa yatrukul amal bih, tapi tidak diamalkan apa-apa yang dia ketahui. Li khawfi naqsi dunia, Karena takut dunianya tergeser berkurang dunianya, pendapatannya berkurang, waliyadzubillah. Aujah, takut kedudukannya berkurang di mata manusia. Kehormatannya hilang, dia dilecehkan, dia dihinakan. Au mudarat atau diamalkan dalam rangka cari muka saja. Mencari muka. Dalam hatinya tahu dia, ini batil. Tapi itu cari muka dia perbuat. Berkumpul dengan orang-orang ahlu syirik. Bersama-sama ahlu kufur, ahlu syirik kumpul bersama, ketika pulang di rumahnya dia tahu ini batil. Kenapa tidak kau dakwakan? Aku khawatir tentang kedudukanku di mata mereka. Dan seterusnya. zahiran la Dan engkau kebalikan melihat sebagian orang mengamalkan perkara-perkara tauhid secara zahir. Gerakan-gerakan tubuh, ucapan-ucapan lisan, dia puasa dan seterusnya menikah dengan orang-orang muslimah, pergi haji dan seterusnya. Tapi secara zahir saja dalam hatinya dia tidak meyakini tauhid, dia ragu-ragu, dia kufur. Fa idza sa'altahu amma ya'taqiduh biqalbih fa idza huwa la ya'rifu. Jika kau tanya bagaimana i'tiqad hatinya, maka dia tidak tahu tauhid itu apa sebenarnya. Tidak diyakini sebenar-benarnya. Ini manusia jenis kedua Waliyahzubillah. Orang-orang munafik. Berkata Syekh Muhammad. Walakin alaika an walakin alaika bifahmi ayatain min kitabillah. Tapi hendaklah engkau memahami dua ayat dalam kitab Allah Ma taqaddama min qawlihi la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Ayat yang pertama yang telah lalu kita jelaskan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 66 la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini Allah jelaskan tentang sahabat-sahabat dari golongan orang-orang yang pernah masuk Islam bersama Nabi dia bergurau mengucapkan kata-kata kufur dan akhirnya dihukumi oleh Allah mereka adalah orang-orang kafir. Berkata Syekh Muhammad, فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها kata Syekh Muhammad jika engkau telah meyakini bahwasanya sebagian sahabat yang mereka berangkat berperang beserta Rasulullah memerangi orang-orang Romawi mereka menjadi kafir dengan sebab kalimat satu kalimat yang mereka ucapkan dalam rangka bergurau saja, bersendau gurau saja, bermain-main. Subhanallah. Berangkat mereka memerangi orang-orang Romawi ya. Pulang dari sana, dua tiga orang berbincang-bincang sambil tertawa-tawa. Kata mereka, kami nggak tahu yang lebih rakus daripada itu para kura. Mereka sebutkan tentang sabar sahabat Rasulullah. Yang paling rakus kata mereka. Kemudian yang paling pendusta dalam berbicara, yang paling penakut jika berjumpa dengan musuh-musuh. Siapa yang mereka tuju adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian ada yang mendengar. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ternyata, ya, sebelum orang ini menyampaikan, Allah telah sampaikan terlebih dahulu. Mereka dipanggil oleh Rasulullah. Mereka berkata, Ya Rasulullah, kami hanyalah bergurau saja, berkata-kata, perkataan-perkataan yang sifatnya gurau-gurau saja, senda gurau, untuk lebih merasa tenang, tentram, nggak merasa panjang perjalanan. Biasalah orang-orang dalam ber, ber, bermusafir berbicara-bicara untuk memendekkan perjalanan kata mereka. Tapi Allah katakan la ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman kata Syekh Muhammad. Maka jelas bagimu bahwasanya orang yang berkata-kata kalimat kufur atau yang mengamalkannya karena takut berkurang hartanya atau kedudukannya atau karena dalam rangka cari muka untuk orang tertentu orang-orang seperti ini lebih dahsyat, lebih besar apa yang mereka berbuat apa mereka katakan? Dibandingkan orang-orang yang berkata-kata perkataan kufur dengan bergurau dengan canda dengan canda gurau saja. Kata Syekh Muhammad, jikalah orang yang mengatakan perkataan kufur dengan bergurau saja dikatakan kafir. Hanya bergurau, enggak meyakini hanya bergurau saja. Masalah asal ngomong, keceplosan kata-kata yang menghinakan Islam, kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, para sahabat, mereka kafir dengan kalimat ini, padahal mereka bergurau mengatakannya, tentu orang yang mengatakan kata-kata kufur yang tidak dia yakini. Dia nggak yakin, dia tahu itu salah. Atau mengamalkan perbuatan kufur yang tidak dia yakini, dia tahu itu salah. Tapi karena takut, hartanya berkurang, kedudukannya hilang, jabatannya tersingkir, tentu orang ini lebih kufur lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang yang berkata-kata kekufuran hanya karena bergurau saja. Karena ini bergurau yang pertama. Yang kedua ini dia yakin. Ini hak. Yang dia perbuat batil. Yang dia serukan batil. Tapi dia serukan. Tetap dia serukan. Tetap dia tinggalkan kebenaran karena takut. Jabatan dan hartanya. Wal ayat Dan ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala. Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kufur, berbuat perbuatan kufur, berkata perkataan kufur, sementara hatinya tetap tentram dengan iman. Surat An-Nahl ayat 106. 106 kata Syekh Muhammad falam ya'dharillahu min haula illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman Allah tidak berikan uzur sama sekali terhadap mereka orang-orang kafir setelah mereka beriman kecuali yang dipaksa sementara hatinya tetap yakin dengan keimanan mantap dengan iman terpaksa dia mengerjakannya kalau nggak dia kerjakan dia dibunuh disiksa dan seterusnya. Kalau nggak dia kerjakan, dikerjakan dia disiksa. Dia dibunuh, dia diteror. Itu yang dibolehkan oleh Allah SWT, diberikan uzur. Kata Syekh Muhammad, "Wa amma ghairu hadza faqad kafar ba'da imani." Selain orang yang terpaksa ini, maka mereka dianggap kafir setelah mereka beriman. Yang mendakwakan kebatilan, menjajakan kebatilan dia tahu batil. Yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan yang hak, dia tahu itu hak karena takut dunianya dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak sama dengan orang terpaksa. Mereka dihukumi kafir. Tidak sama dengan orang yang terpaksa. Karena yang namanya paksaan itu dalam perbuatan, perkataan. Adapun hati tidak akan dapat dipaksa. Keyakinan tidak akan dapat dipaksa. Orang mampu memaksa kita untuk mengerjakan perbuatan kufur, mengatakan perkataan kufur, tapi hati kita, itikad, tidak akan dapat dipaksa manusia. Ammar bin Yasir terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan kufur, ucapan-ucapan kufur. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dipaksa, ayahku dibunuh hadapan mataku untuk mengatakan kata-kata kufur. Tapi hatiku yang Rasulullah tetap tentram, yakin dengan iman. Kata Rasulullah, jika mereka kembali maksamu, katakan sebagaimana yang kau katakan tersebut. Yang kau katakan tersebut. Maka turun ayat. Kecuali orang-orang yang terpaksa sementara hatinya tentram, yakin dengan keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafar. Selain ini, yang mengatakan perkataan kufur, yang mengamalkan amalan kufur dan hatinya tentram, yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hak, perkara-perkara tauhid, diamalkan perbuatan kebalikannya kekufuran dan dia tahu jangan dikatakan saya terpaksa. Karena takut dunianya berkurang, hartanya berkurang, jabatannya hilang, dia takut, khawatir. Jangan katakan dia dipaksa. Jangan katakan saya terpaksa. Maka dia telah kafir setelah dia beriman. Sawa'an fa'alahu khaufan atau mudaratan. Baik dia memperbuat perbuatan tersebut, melakukannya, mendakwakannya, menjajakannya, mengamalkannya karena takut. Au mudaratan atau karena mencari muka. Au masyahatan, masyahatan biwatane atau karena dia begitu cintanya dengan tanah airnya negerinya takut diusir au ahli karena takutnya dengan keluarganya au ashirati dengan familinya au malih dengan hartanya au fa'alahu ala wajhil mazah bahkan kalaulah dia perbuat atau dia perbuat karena bergurau saja sambil bersenda gurau awli ghairi dzalika min al atau untuk tujuan-tujuan lainnya semuanya dia kami kufur illal mukrah kecuali orang yang terpaksa. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatainil ula min qawlih illa man ukriha. Ayat ini menjelaskan perkara ini bahwasanya hanyalah orang-orang terpaksa saja yang selamat. Disebutkan dengan dua sisi dari ayat ini. Pertama, firman Allah yang berkata, "Illa man ukriha," kecuali orang-orang yang terpaksa saja. Falam yastathnillah illal mukrah. Tidaklah Allah kecualikan kecuali orang terpaksa saja. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-'amal aw al-kalam dan hal yang dipahami. Diyakini bahwa manusia tidak akan dapat dipaksa kecuali untuk mengamalkan suatu amalan atau mengatakan suatu perkataan. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alayha. Adapun keyakinan hati tidak akan ada satu orang pun mampu dipaksa Keyakinan hati nggak akan mampu dipaksa. Anggota tubuh dapat dipaksa. Lisan dapat dipaksa. Tapi hati tidak akan dapat dipaksa. Ada Adapun ayat yang kedua yang menunjukkan kesalahan kesalahan kapahan mereka dalam memahami perkara ini qauluhu ta'ala firman Allah tabaraka ta'ala Zalika bi'annahu mustahabbu al hayat dunya al akhirah. Mereka itu orang-orang kafir itu dihukumi Allah kafir, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Bi annahu mustahabbul hayatad dunya karena mereka mencintai kehidupan dunia al akhirah lebih daripada kehidupan akhirat. Berkata Syekh Muhammad, ayat ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 107. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzab lam yakun بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ايه yang kedua, Allah berfirman, yang demikian itu, mereka orang-orang kafir, dihukumi kafir, dihukumi oleh Allah dengan neraka, karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Fasarraha anna hadhal kubra Allah sebabkan Allah jelaskan bahwasanya kekufuran mereka ini azab yang menimpa mereka orang-orang kafir ini di neraka Lam yakun bisababil i'tiqad. Bukan karena keyakinan mereka atau kejahilan mereka atau kebencian mereka kepada agama atau kecintaan mereka kepada kekufuran tidak. Kenapa mereka dihukumi kafir? Kenapa mereka dihukumi oleh Allah dengan azab neraka? Tetapi sebabnya adalah kata beliau bukan karena yakni keyakinan mereka, etikad mereka, karena mereka tahu yang hak. Bukan karena kejahilan mereka, karena mereka mengerti yang hak. Bukan karena kebencian mereka kepada agama, mereka tahu agama ini yang hak, dakwah ini yang hak. Tetapi karena apa? Sebabnya karena mereka memiliki kepentingan dunia. Anna lahu fi dzalika hadzan min hudud dunia. Karena mereka memiliki kepentingan dunia. Jikalau mereka terangkan mereka dakwakan, kepentingan ini mereka khawatirkan akan hilang. Fa'atharu 'ala din, maka mereka lebih mengutamakan dunia mereka daripada agama mereka. Wal Karena itu sebabnya mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya, mereka mengetahui kebenaran. Tapi karena kepentingan dunia mereka, mereka pemimpin di negeri Arab. Mereka memiliki pengikut, memiliki wibawa, dan seterusnya. Kalaulah mereka beriman dengan Islam, akan tersingkir dunia mereka karena mereka karena itulah mereka tidak mau mengimaninya. Padahal mereka meyakini itu yang hak. Allah SWT sebutkan dalam banyak Al-Quran Al-Karim. Bagaimana orang-orang musyrikin meyakini kebenaran Rasulullah SAW. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 33 qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak kami mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar bersedih terhadap orang-orang yang mengatakan kepadamu la yukadzibunak kami tidak menustakan engkau hai Muhammad kami tidak menustakan engkau kami benarkan engkau apa yang kau bawa itu hak walakinna adh-dhalimina bi tetapi orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang ingkar, yang menentang. Dia adalah Tuan Salman Al-Farisi. Ketika datang Rasulullah hijrah ke Madinah, dia berkata dengan saudaranya tentang kedatangan Rasulullah, bagaimana tanggapan terhadap orang tersebut? Salman Al-Farisi di atas pohon kurma mendengar. Dia gemetar mendengarnya. Apakah benar orang tersebut sebagaimana yang kau dapati, yang kita dapat dalam kitab, dalam kitab kita? Apakah benar dia Rasul terakhir? Berkata, orang yang tersebut benar. Semua tanda-tandanya ada dalam kitab kita. Lengkap, semua ada. Bagaimana denganmu? Apakah engkau mengikutinya? Kata dia tidak. Demi Allah tidak. Karena dia bukan daripada Bani Israel. Mereka mengetahui kebenaran. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui kebenaran. Kenapa demikian? mereka mendahulukan kepentingan dunia mereka waliyadzubillah. Maka ini ancaman ikhwan rahimakumullah terhadap orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tetapi membelakanginya. Tetapi menentangnya karena kepentingan dunia, jabatan dan seterusnya waliyadzubillah. Mereka tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, ditutup kitab ini Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah yang maha suci, yang maha tinggi, dialah yang mengetahui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Salawat semoga dicurahkan kepada Muhammad wa alihi wa, sah, wa sahbihi kepada para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya ajmain. Dengan demikian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, berakhirlah kitab kajian kasyfu Syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Allah mudahkan kita mengamalkan pemahaman yang hak, mendakwakannya. Semoga Allah tetapkan hati kita, jadi kita untuk istiqamah dalam mendakwahkan kebenaran ini apapun yang akan kita hadapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakallah khairan pada Al-Ustaz uh, eh, yang telah memberikan kajian kitab tadi. Dan para sahabat Ang dimanapun Anda berada, kita akan masuki pada sesi tanya jawab. Kita mencoba mengangkat satu penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan Pak, dari siapa di mana Pak? Ini sama Abu Gid di Air Raja. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ini ada sebuah uh, subhat bagi kami. Ini ada suatu kaum yang menjadikan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 ini sebagai dalil bahwa berzikir boleh dengan menyebut uh, lapas Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, Ikhwani rahimanillah wa yakum jema'in. Selalu kita jelaskan, kita ulang-ulang. Ahlul batil, mereka selalu mencari-cari dalil untuk menguatkan apa yang mereka yakini, yang mereka amalkan, yang mereka anut. Zikir dalam Islam perkara tauqifiyah. Perkara ibadah yang harus sesuai dengan apa-apa yang diajarkan Rasulullah berupa lafaznya, bacaannya, caranya sebagaimana yang Rasulullah ajarkan dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hanya mengacu kepada apa-apa yang dijelaskan dalam kitab Allah Sunnah Rasulullah. Dan zikir adalah merupakan ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, muji Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkara tentang zikir banyak sekali dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ulama pun telah menyebutkan tentang adab zikir, bacaan-bacaan zikir dalam kitab-kitab mereka. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah mengkhususkan satu buku yang berbicara tentang zikir saja. Yang dia disebut dengan kitab judulnya Al-Adhkar. Zikir-zikir. Subhanallah. Maka intinya zikir adalah pujian. Subhanallah. Itu zikir. Artinya, maksudnya engkau ya Allah dari segala macam bentuk kekurangan, aib dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu zikir. Dalamnya ucapan pujian. Segala puji milikmu ya Allah SWT. La ilaha illallah. Itu zikir. Kalimat tauhid. Keesaan eh, menunjukkan keesaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah yang yang berhak dibalas disembah. Allahu Akbar itu zikir. Dalamnya ucapan, kandungan, takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah dan lain-lainnya. Adapun lafaz Allah mufradan secara mufrad hanya satu saja Allah tidak dapat dijadikan sebagai zikir. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan hmm, kepada umatnya, kepada para sahabat untuk berzikir dengan kata-kata Allah, Allah, Allah, Allah enggak ada. Tidak ada. Karena itu enggak ada hadis yang menjelaskan secara khusus Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat berzikir dengan kata-kata Allah. Enggak ada. Yang ada kalimat-kalimat kalimatan khafifatan al lisan, dua kalimat yang yang gampang diucapkan dengan lisan, berat timbangan di Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dan kalimat-kalimat lainnya. Itu yang ada. Enggak ada kata-kata Allah. Tidak pernah Rasul ajarkan, tidak pernah para sahabat amalkan, tidak pula para tabi'in ajarkan. Datang orang-orang belakangan yang membagi-bagi zikir. Orang awam itu zikir mereka panjang-panjang biasa. La ilaha illallah itu zikir orang-orang awam. Orang-orang yang telah mencapai derajat khusus, tingkat lebih tinggi lagi orang-orang khawas itu enggak lagi makanannya la ilaha illallah itu untuk orang-orang awam saja itu. Zikir orang-orang khawas Allah, Allah, Allah. Itu yang khawas, yang khusus. Yang lebih tinggi daripada orang-orang khusus lagi ini khawasul khawas. terlalu panjang kata-kata Allah. Cukup ambil ujungnya saja hu. Allahu. Jadi akhirnya hu. Hu. Hu. Taib. Kita katakan. Agama ini milik Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Rasulnya. Terangkan kepada kita dalil dari Quran, dari sunnah. Bahwa Rasulullah ajarkan berzikir dengan kata-kata Allah atau hu maka mereka berusaha mencari dalil mereka bacakan ayat lihat Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dalil kami mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan berdiri ataupun duduk kata mereka ini yadhkurunallah mereka berzikir kepada Allah ini kan dalil bolehnya berzikir, berzikir dengan kata-kata Allah mereka salah paham Kata-kata Allah di Allah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah swt. Kepada Allah mereka berzikir, bukan orang-orang yang berzikir dengan kata-kata Allah. Enggak ada bukan seperti itu terjemahannya. Mereka paksakan lagi dalil lainnya. Semua ayat tentang zikir ya kepada Allah swt. kata mereka ini zikir kepada Allah swt. taala. Zikrullah ini zikir Allah. Banyak sekali ayat-ayat mereka paksa supaya benar apa-apa yang mereka amalkan. Mereka cari daripada hadis. Kata mereka dalam Sahih Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Kata mereka, tidak akan terjadi kiamat dalam Sahih Muslim sampai tidak ada lagi orang yang berkata di bumi ini Allah. Kata mereka, ini menunjukkan bolehnya zikir Allah. Ini juga pemahaman yang salah. Hadis ini menjelaskan tentang peristiwa sebelum hari kiamat. Gak ada lagi orang yang beriman Nggak ada lagi orang yang tahu dengan Allah. Nggak ada. Ketika itulah kiamat terjadi. Bukan artinya bahwasanya hadis ini mengajarkan kita untuk berzikir dengan kata-kata Allah. Hatta la yuqala fil ardi Allah Allah sampai nggak ada lagi orang berkata Allah Allah. Itu bukan zikir. Tapi tentang tidak adanya lagi ahli tauhid. Jadi semuanya ikhwan rahimanillah wa ajmain adalah merupakan perkara-perkara dipaksakan. Ya. Wallahu taala alam. Taib, sahabat hang dimanapun Anda berada, eh, silakan lagi kami akan tunggu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Pak dari siapa di mana Pak? Ini Pak Manan di Bengkong. Pak Manan di Bengkong, silakan Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, yang saya ini tanyakan Ustaz masalah gurau-gurau tadi yang contoh-contohnya mungkin karena orang berguru hanya di hati aja atau bagaimana sehingga dia bisa tergerincir dalam kekufuran. Itu yang saya minta minta contoh-contohnya mungkin Ustaz. ya. Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Contoh gurau-gurau dalam perkara agama. Yeah. Subhanallah. Dalam ucapan Orang yang telah tahu tentang perkara hijab, jilbab contohnya, dia hinakan perempuan yang berjilbab, dia lecehkan, apa ini pakai-pakai jilbab ini? Ya. Ini orang-orang kolokan ini. Dia tahu dalilnya. Apalagi sampai diklaim, apa ini perempuan-perempuan bercadar ini, ini ninja ini, dan seterusnya. Dia olok-olok, dia hinakan. Dia tahu tentang masalah perintah Rasulullah memelihara janggut contohnya. Subhanallah. Dia hinakan, apa ini Berjenggot itu kan untuk orang-orang Arab saja. Orang kita nggak nggak ada perintah berjenggot itu untuk orang Arab saja itu. Mereka yang berjenggot. Subhanallah. Ini berjenggot sama dengan kambing. Terus ini ungkapan-ungkapan kufur. Walaupun kita katakan ya akhir lah, dia bilang ini kan hanya gurauan saja. Jangan bergurau dengan perkara-perkara seperti ini. Perkara agama jangan bergurau. Ya. Apapun perkara agama yang diguraukan, dilecehkan, dalam bentuk bergurau saja, itu akan membuat pelakunya kufur waliyadzubillah wallahu taala alam. Baik, uh, eh, sahabat Hang, kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya via telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Pak, dari siapa di mana Pak? Saya Muhammad Faizal daripada Johor Baru. Dari Johor, silakan Pak. Uh, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya ingin bertanyakan tentang bid'ah Ustaz Adakah hmm, Ada khususnya untuk baca yasin pada malam Jumaat saya berada ramai di masjid, masjid Dan tahlil arwah Maknanya dalam masa ketiga hari Hingga ke empat puluh hari ataupun seratus hari Adakah dalil-dalil ataupun nas yang menyokong perbuatan tersebut Dan soalan kedua saya Apakah wajar atau kita disyariatkan untuk mencari nas ataupun dalil tentang segala seluruh amal ibadah kita uh, tentang solat dan doa-doa seharian kita. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Uh, untuk perkara mengenai masalah yasinan dan seterusnya itu telah dibahas berulang-ulang. Silahkan Bapak nanti cari di sini ada bukunya. Ada beberapa kawan-kawan yang ngarang tentang perkara ini. Silahkan dilihat, dibaca. Adapun yang kedua, mencari tentang dalil bagaimana Rasulullah salat, lihat dalam buku-buku hadis. Lihat dalam Sahih Bukhari, lihat dalam Sahih Muslim, lihat dalam Bulughul Maram, dalam sunan-sunan, insyaallah akan didapati di sana. Atau jika mau buku-buku ajza yang khusus bicara tentang salat saja, bagaimana Rasulullah salat, bacaannya, gerakannya, beli sifat salat Nabi karangan Syekh Muhammad Nasaruddin Albani rahimahullah taala atau oh, sifat salat karangan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala atau Abdullah Al-Jibrin dan lain-lainnya. Silahkan Bapak lihat, Bapak cari, di situ akan terdapat dalil-dalil tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, wallahu taala alam. Baik, sahabat Hang, kita coba kembali melanjutkan pada pertanyaan berikutnya via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Kuswadi di Batu Aji. Pak, Pak Kuswadi di Batu Aji, silakan Pak Kuswadi. Saya mau tanya nih, Ah, jadi uh, di tempat kami mau ada kajian dengan temanya itu membumikan Al-Quran gitu Ustaz. Itu yang yeah. akan dibawakan nanti oleh Ustadz yang sudah terlama di Batam itu. Pertanyaannya Pak? Nah terus uh, saya pernah baca kalau nggak salah dari kitabnya Ustadz Abdul Hakim itu di Masail ke-8 bahwa itu uh, kitab apa tadi membumikan Al-Quran itu yang dikarang oleh uh, eh, Dr. Quraisihab itu ada bid'ah di sana itu loh. Oke, nah, terus eh, karena itu ada di lingkungan kami, saya berniat menghadiri itu sebenarnya. Itu sebagai orang yang baru pemula di apa untuk ahlu sunnah ini, kira-kira ya. gimana Ustadz? Diperbolehkan nggak kira-kira saya? Itu aja Ustaz. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita diperintahkan untuk menjauhi lafaz-lafaz yang dalamnya terkandung banyak konotasi makna, apalagi dalamnya ada konotasi yang batil. Rasulullah melarang para sahabat untuk mengatakan ra'ina. Karena kata-kata ra'ina bermakna celaan dalam ucapan orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Arab ra'ina artinya lihat kami, perhatikan kami. Makanya Allah larang para sahabat berkata demikian, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina." walakin qul unzurna wasma'u tapi katakan unzurna ya wahai orang-orang beriman jangan katakan ra'ina tapi katakan unzurna jangan katakan ra'ina kenapa orang Yahudi dalam ungkapan mereka ini celaan sumpah serapah maka para ulama mengambil kesimpulan hendaklah kita menjauhkan kata-kata yang mengandung berbagai macam makna konotasi yang batil ya Imam Ahmad rahimahullah taala melarang orang mengucapkan kata-kata talaffuzi lafzi bil Quran makhluk kata beliau man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk fahuwa mubtadi barang siapa yang mengatakan lafaz dengan Quran makhluk dia jahmi yang mengatakan lafaz dengan Quran bukan makhluk dia mubtadi dua-duanya kena kenapa karena kata-kata lafaz ini bisa bermakna al malfudhu yang dilafazkan kalau yang dilafazkan itu Quran, kalamullah, dia bukan makhluk. Tapi bisa juga bermakna apa-apa yang terdengar daripada suara qari. Karena ungkapan lafaz ini memiliki konotasi makna yang banyak yang boleh jadi maksud tujuan seorang itu batil, maka dilarang. Sama dengan membumikan Quran. Maknanya apa? Apa Quran itu dibumikan dan dikuburkan jangan diamalkan? Enggak tahu kita. Atau maknanya kita amalkan Quran Al-Karim. Jika maknanya kita amalkan Quran Al-Karim, maka Alangkah baiknya mengamalkan Quran Karim. Dengan itulah umat ini akan dapat petunjuk, kejayaan ketika mereka mengamalkan Quran Karim. Ketika mereka bumikan Al-Quran Karim, mereka timbun dalam tanah, mereka bumikan, mereka tanam dalam tanah atau mereka tanam dalam hati mereka, mereka kuburkan. Eh, ini mananya celah zam. Karena itu nggak perlu kita dengan istilah-istilah yang membuat orang pening kepala. Tidak ada Tuhan besar, tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Ya, T-nya dengan besar, T dengan kecil, nggak ada ini semua batil maka jauhi. Kemudian, apakah kita boleh mendatangkan mendatangi kajian-kajian seperti apa namanya kita ragukan dan segala macam uh, yang menyampaikannya tidak memiliki background ilmu tentang sunnah dan seterusnya? Kita katakan, tidak mayuri buka ilmu la yuribuk. Tinggalkan apa yang kau ragu kepada apa yang kau yakin. Tinggalkan yang kau ragu kepada apa yang kau yakin. Masih banyak ulama-ulama sunnah, masih banyak ulama-ulama mengajarkan Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti kajian-kajian mereka. Buka internet, silahkan download. Banyak sekali file-file mereka, buku-buku mereka, ceramah mereka, silahkan lihat. Banyak sekali. Daripada engkau mendatangkan sesuatu yang tidak jelas bagimu. ada pun buku yang antum sebutkan tentang al Quran dikarang oleh apa yang antum sebutkan tadi, dalamnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya boleh seorang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara dengan etikat kalbi, etikat hatinya, bahwasanya ucapan selamat Natal ini terhadap kelahiran seorang Isa bin Maryam sebagai hamba Allah bukan sebagai Tuhan ini mengkaburkan akidah batil. Allah taala alam. Jazakallah pada Ustadz yang telah memberikan uh, jawaban tadi. Sahabat Hang, kembali kita membaca satu pesan uh, lewat SMS. Pertanyaan berikut dari Umu Ilham. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita menjaga orang kafir dan ketika orang kafir itu mau meninggal dunia dan hanya kita yang berada di sampingnya, apakah yang harus kita lakukan? Apakah bisa kita membisikkan kalimat syahadat di, telinganya orang kafir tersebut Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz seteran. Bismillahirrahmanirrahim. Disyariatkan, diajarkan jika seorang kafir mau meninggal, kita datang untuk mendakwinya terhadap kepada agama Islam Lihatlah Rasulullah ketika akan meninggal seorang Yahudi, anak muda Yahudi, tetangga beliau. Beliau datangi, beliau tawarkan kepada Islam. Dia katakan, wahai anak, katakan la ilallah. Maka anak orang ini, anak Yahudi ini melihat kepada bapaknya. Berkata bapaknya, ati abul Qasim, patuhi Muhammad. Patuhi abul Qasim. Maka dia ucapkan la ilallah dan dia mati. Berkata Rasulullah, Alhamdulillah. Yang menjadikan aku penyebab diselamatkannya daripada api neraka. Boleh. Dakwahkan kepadanya Islam ketika dia mau meninggal. Lihatlah ketika Abu Talib mau meninggal, Rasulullah dakwakan kepadanya tauhid. Wahai am, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Kalimat yang menjadi hujah bagiku kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jadi boleh, wallahu taala alam. Baik, sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita mencoba kembali mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan dari siapa di mana? Ibu Siti di Tembesi. Di Tembesi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, uh, tadi di, di kajian anak dengar itu tentang tempatnya orang-orang munafik itu di kerak-keraknya neraka. Uh, yang mau anak tanyakan bagaimana cara menyikapi menyikapi agar ini kita terbebas dari sifat munafik. Itu aja Ibu. Terbebas dari sifat munafik. Iya. Sekian Ustaz. Uh-uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghindari kemunafikan? Pertama dengan ilmu belajar. Apa itu ciri-ciri munafik? Rasulullah menyebutkan ayatul munafik thalathun. Tiga tanda-tanda munafik itu adalah eh, tiga eh, ada tiga tanda-tanda orang munafik. Jika hadda kadzab wa idza wa'ada akhlaq wa idza tumina khan. Jika berbicara dia berdusta. Jika dia berjanji, dia ingkari. Jika dia beri amanah, dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi ketahui ketahui dahulu apa itu munafik. Apa itu kemunafikan? Apa definisi, definisi munafik? Apa pembagian nifak? Ketahui dahulu. Nifak dibagi menjadi dua bagian. Ada nifak i'tiqad dan nifak amali. Kemunafikan yang sifatnya adalah keyakinan i'tiqad. ini orang yang luarnya menunjukkan keislaman, ucapan dia saya muslim, KTP dia muslim dan dia sholat dan seterusnya tapi hatinya memendam kekufuran, dia nggak yakin dengan Islam karena ada masalah saja. Karena kepentingan mungkin politiknya, mungkin karena kepentingan dunianya, jabatannya dan seterusnya. Ya, mungkin karena ada perempuan yang mau dinikahi dan seterusnya. Itu nifak namanya nifak i'tiqad, nifak yang sifatnya keyakinan, i'tiqad dan kemunafikan ini yang dihukumi kafir, kekal di neraka, dikerak-kerak kerak neraka. Yang kedua, nifak al-amali, kemunafikan yang kembali kepada amalan. Maknanya adalah eh, amalan-amalan uh, yang biasa dibuat oleh orang-orang munafik. Maka nifak al-amali ini, yang kedua nifak yang kembali kepada amal ini, kalaulah ada pada diri seorang muslim, tidak membuat dia itu menjadi kafir, keluar dari Islam atau kekal di neraka selama-lamanya tapi kita katakan dalam dirinya ada kemunafikan. Apa tanda-tandanya? Jika berbicara dia berdusta. Banyak orang-orang Islam terkadang dia bicara berdusta. La qadarallah. nasallallahu alafiyah. Bicara berdusta, gampang aja berdusta. Janji-janjinya mulu-mulu, ya. Kata-katanya manis, lidahnya berbisa. Kalau andai kata dia diberi mana dia berkhianat. Jika dia berbicara dia berdusta. Berjanji dia ingkari jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Ketahui ini, pelajari, setelah itu jauhi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memelihara kita daripada kemunafikan. Berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang mukmin. Hindari bergaul dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang selalu berdusta, yang berkhianat dan seterusnya. Jauhi mereka karena sahabat dalam kota Arab as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik. Wallahu taala alam.